وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله باب الثالث والعشرون yang كتب باب ما جاء في النشرة النشرة بالضم النشرة رقية يعالج بها المجنون والمريض وقد نشر عنه نشرة dengan dhammah itu adalah bacaan-bacaan rukyah rukyah yang dengannya digunakan, digunakan untuk menangani menerap, melakukan terapi terhadap orang yang gila dan orang yang sakit Syekh Muhammad bin Saleh Muslimin menyebutkan secara bahasa nusyrah itu artinya juga tafrid memisahkan jadi bisa maknanya melepaskan memisahkan sihir dari orang yang terkena sihir di sini tidak beliau katakan hukum yang pasti tetapi sebagaimana telah lewat dimasukkan dalam bab salah satu dari kitab tauhid menunjukkan bahwa nusrah yang dimaksud adalah nusrah yang yustakhdamu fiha al-jin syayatin Dimasukkan ini dalam bab tauhid karena yang digunakan dalam nusrah tersebut memisahkan ataupun melepaskan sihir itu adalah dengan istikhdam syaitan. Istikhdam syaitan. akarhu ilaihim, mendekatkan diri kepada mereka. Dari sisi itu nah, mungkin itu salah satu alasan kenapa disebutkan. Walaupun beliau tidak memberikan hukum karena memang ada karena memang ada nusyrah itu yang dibolehkan. Yang dibolehkan seperti nanti disebutkan dari definisinya an itu hal sihir bisihrin mitlihi. Nah, yang dimaksud dalam bab ini ada juga nanti an itu dengan ruqyah wa ta'awudat. Maka oleh beliau rahimahullah Syekhul Islam tidak memberikan hukum yang tegas tidak memberikan hukum yang tegas. Tapi kita paham dimasukkan bab nusrah ini dalam kitab tauhid karena di situ ada yang dimaksud adalah yang menyimpang yaitu seperti yang disebutkan nanti oleh Ibnu Qayyim yaitu halus sihir bis sihir mithlik halus sihir melepaskan sihir dengan sihir yang sama dengan sihir yang sama Nah. Ini kan termasuk obat. Nah, ini dari sisi ini, ini kan termasuk upaya seperti mereka yang awal-awal masang apa? kamina, masang gelang-gelang akar bahar. Nah, ini termasuk upaya, termasuk upaya. Nah, cuma kita sudah lewat dalam pembahasan yang lalu bahwa yang boleh dijadikan sebab itu adalah sebab-sebab yang memang ditetapkan oleh syariat sebagai sebab. Cara nalar, ya, itu jelas, itu sebagai bisa dianggap sebagai sebab, apalagi sebab secara syar'i. Nah, bukan sebab yang mengada-ngada, yang tidak ada hubungannya. Yang ini bersifat apa subjektif ataupun sugestif. Orang memasang gelang untuk apa namanya, untuk memperkuat tubuhnya atau untuk menghilangkan penyakit dari sisi mana? طيب قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة جابر بن عبد الله ditanya bertanya kepada Rasul menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya tentang an-nushrah hal sihir ya anis ya anil masfur melepaskan sihir dari orang yang tersihir, menghilangkan sihir dari korban. Ini nusrah. Faqala sallallahu alaihi wasallam hiya min amali syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan. Nah, dari sini simbat yang diberikan oleh beliau, istidlal yang dilakukan oleh beliau membuat kita paham bahwa ijtihad beliau maja fil nusrah ya dengan memasukkan bab itu di dalam kitab tauhid berarti adalah yang nusrah yang dilakukan dengan cara-cara syaitan. Rawahu Ahmad sana sanadin jayyid wa Abu Dawud wa qala su'ila Ahmad anha. Kata Abu Dawud, Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah nusrah, faqala Ibnu Mas'ud yaqrahu hadha kullah. Beliau menukilkan bahwa Ibnu Mas'ud membenci yang namanya nusrah itu semuanya. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب dari Qatada Qatada bin I'amah Sadusi juga seorang tabi'in tapi tabaqahnya di bawah Ibnu Musayyab. Said bin Al-Musayyab ini termasuk tabaqah yang atas. di Termasuk di antara Sayyid Tabi'in di zamannya. Nah. Rajulun bihi tibbun au yu'qadu anhu. Nah, yu'qadu an imra'atihi dia bertanya, Qatadah bertanya kepada Ibnu Musayyab, ada seseorang yang dia itu tib kena guna-guna ya sihir maknanya tib di sini guna-guna sihir jenis itu au yuqadu an imraatihi dihalangi dari istrinya dihalangi dari istrinya ayuhallu anhu au yunshar Apakah dilepaskan dari dia atau dilakukan nusrah? Nah, qala la ba'sa bihi enggak mau enggak apa-apa. Kalau mau lakukan dilakukan apa nusrah la ba'sa bihi. Innama yuriduna bihi al-islah. Mereka tidak lain menginginkan tidak lain adalah hanya islah, ingin memperbaiki saja. Fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu fa amma ma yunfa fa yam fa amma ma yanfa'u ma falam yunha anhu apa yang bermanfaat hal-hal yang bermanfaat itu itu tidak dilarang itu tidak dilarang walaupun ini kalimat ini kalau misalnya sahih dari beliau nah harus kita bawakan kepada hal-hal yang itu nah diakui oleh syariat karena kan kita jelas ya nah, tahu banyak hal-hal yang itu mungkin bermanfaat, tapi ternyata dilarang, iya kan? Nah, itu kita harus menafam, kita bawakan kalimat-kalimat seperti ini, husnudon kepada orang yang mengucapkannya. misalnya yang lebih jelas juga, ketika kita dapatkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatil bid'atu hadih. Nikmatil bid'atu hadih. Orang sekali ber Umar bin Khattab jelas-jelas tegas kita tahu cintanya kepada Rasulullah, taat tunduknya di hadapan Rasulullah, tidak mungkin kalimat yang dia ucapkan itu untuk menantang Rasulullah. Jadi apa? Kita bawakan bahwa beliau maksudkan bukan untuk menantang perkataan Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Jadi kemana kita bawakan? Beliau maksudkan itu untuk dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Nah. <clears throat> Nah ini seperti itu juga, ya sama seperti juga. Nah, jadi apa yang bermanfaat itu malam yunha anhu bukan secara mutlak itu kita telah muntah-muntah. Nah, yang kita harus dilihat kadar apa namanya siapa yang mengucapkan. Ini seperti ini juga kalau misalnya kita otodidak, tidak ngerti kita apa namanya, ya. Ehm, saking semangatnya seperti dalam Sahih Bukhari atau Fathul Bari itu disebutkan Abu Hurairah pernah ditanya karena setiap kali Quran kan paling banyak hadisnya ya ini merasakan ini dari Nabi SAW ini, kemudian suatu ketika ada orang yang bertanya pada beliau betul kamu mendengar ini dari Rasulullah enggak dari otakku sendiri dijawab seperti itu oleh Abu Hurairah enggak dari otakku sendiri atau semakna itu Enggak, jangan kita bawakan itu adalah nanti hadis-hadis itu berasal dari buatan beliau. Kenapa? Karena mungkin karena jengkelnya pada orang yang bertanya. Ini ada di dalam nah, Sahih Bukhari atau Fathul Bari disebutkan. Nah, coba kalau kita tidak belajar dengan ulama, dengan bimbingan, tidak kenal kita dengan siapa yang mengucapkan, kita telan. Oh berarti hadis-hadis ini ada soalnya pernah yang mau belajar di dengan orang yang syiah tinggalnya di mungkin daerah Masya Allah kalau bahasa Arab Masya Allah. Yang bertemu dengan anak juga ngobrol bahasa Arab. Tanya-tanya juga. Ya Allah ini atau tidak anak ini belajar dengan baca satu bari seperti ini. Nah, ya. Itu ditanya Bu Abu Hurairah, ah, benar kamu kami tahad dengan Rasulullah SAW? La, min ini, Saking jengkel. Nah, ya nah ini baik nah kita bawakan siapa orang yang mengucapkan itu nah ini juga demikian intah ya anil hasan annahu qala diriwayatkan dari al hasan al basri annahu qala bahwa beliau berkata la yahullu sihra illa sahir tidak ada yang melepaskan sihir itu kecuali tukang sihir. Nah, yuk. Nah, ya. Jadi maka di sini ada beberapa pendapat seperti itu. Pertanyaan Qatadah kepada Ibnu Musayyab dan kemudian jawaban Ibnu Musayyab ini halal yang perlu kita lihat keterangan para ulama lainnya. Nah, kita husnukan kepada beliau berdua apa ini kan apalagi Ibnu Musayyab termasuk orang imam-imam siqah dari kalangan tabi'in dan sayyidut tabi'in apa yang diberikan oleh beliau jawaban seperti ini itu tidak boleh kita nah secara bebas mengatakan berarti nanti dengan alasan ini al Ibnu Musayyib mengatakan apa yang bermanfaat nggak dilarang ya, nggak ya, bisa kita berpegang dengan kemutlakan seperti ini nah, apa maunya orang sekali berbeliau pasti menginginkan yang dimaksud adalah selama tidak melanggar syariat nah, Kemudian ini juga yang agak dekat dengan kita perkataan Imam ash rahimahullah. Nah, nah beliau mengatakan ya termasuk yang dilarang itu apa pakaian-pakaian yang apa syuhrah libas syuhrah itu eh, kan tidak boleh dipakai nah hal-halnya pengertian libas syuhrah ini seperti apa nah, beliau sendiri juga menyebutkan dalam bagian yang lain yang mana ingat libas syuhrah itu libas yukhalifu syariah pakaian yang menyelisihi syariat. Itu libas syufa'. طيب قال رحمه mengatakan bahwa nushrah adalah melepaskan sihir menghilangkan sihir dari orang yang terkena terkena sihir dan itu ada dua Ihdahuma halun bisihir, halun bisihrin mitli. Melepaskan sihir dengan sihir yang sama. Melepaskan sihir dengan sihir yang sama dengan cara yang sama. Santet balas santet. Iya, guna-guna dengan guna-guna juga. Jampi-jampi dengan jampi-jampi juga mantra-mantranya mereka. Makanya dikatakan oleh Al Hasan Al Basri, la yaqul sihra illa sahir. Tidak ada yang melepaskan sihir itu kecuali tukang sihir. Kalau seperti itu caranya. Hal sihir bi bi sihir misli. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Inilah yang termasuk amalan syaitan. <clears throat> nah, ini yang dimaksud dalam bab bab ini. Wa alaihi yuhmalu qaulan hasan. Nah, kepada kenyataan inilah dibawakan pendapat Al Hasan la yahullu sihra illa sahir yani yang melakukan semisal itu juga wa yatafa yataqarrabu nasir wal muntashir ila syaitan bima yuhib fayamwitilu amalahu anil madhur nah lalu orang yang nasir yang melakukan ya upaya melepaskan sihir itu nah melakukan takarrub demikian pula orang yang minta tolong dilepaskan muntashir <clears throat> ya tafarruq ila syaitan nah dengan apa yang disukai oleh syaitan supaya syaitan melepaskan nah perbuatannya ya menghentikan tekanannya kepada dari dari makhluk. nah. yang yang jelas makanya dikatakan min amali syaitan nah, ini yang dimasukkan dalam ya kenapa dimasukkan dalam bab ini karena adanya ini nah, tinggal kita sudah dipaparkan seperti ini ah, tinggal kalian Kenapa beliau masukkan ini juga? Karena di zaman beliau banyak tukang sihir, apalagi di zaman kita. Di zaman seperti ini juga banyak orang yang melakukan sihir. Nah, tidak hanya di mereka dengan yang cara yang halus, kasar. Nah, jadi zaman beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab juga sudah ada. Dan hadis ini juga di zaman Rasulullah sudah ada orang yang melakukan nah, orang-orang Yahudi ini yang paling antusias. Qala wasani yang kedua, an-nushrah birruqyah Wa ta'awudzat wal adwiyati wad da'awat al mubahah. Fahada jaiz. Nushrah dengan ruqyah, ta'awudzat, baca semacam ta'awudz, ma'ud rabbin nas, ma'ud rabbil falaq, dan lainnya ayat kursi, obat-obatan, doa-doa dari dalam Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW atau doa-doa yang mubah yang dibaca oleh orang-orang soleh. Artinya doa-doa mubah ini yang mungkin tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kata-katanya baik dan memang tawasul kepada Allah tidak ada syirik. Nah, ya, kan kita mungkin nggak apa banyak doa kan, Allahumma ya Allah tolonglah sembuhkan ini, lepaskan sihir ini kan bisa seperti itu. Nah, kalimat kita sendiri. Allah fahada jaiz. Ini yang boleh nusrah ini yang bolehnya. Tinggal kita nah, silakan. Kalau kamu berakal, nah ini dalil-dalilnya tentukan sendiri. Nah, tentukan sendiri. Nah, mereka para salaf ketika dikatakan hadza min amani syaitan, rizqun min amani syaitan selesai. Ini perbuatan syaitan. Tinggal berhenti. Walaupun mereka itu merupakan kebiasaan, ya. Nah, merupakan kebiasaan mereka dahulu di zaman jahiliyah berjudi, Kemudian Homer dalam setiap majelis pasti ada Homer sampai datang Islam. Sampai datang Islam. Sebelum turunnya ayat hada min amali rijzum min amali syaitan, mereka masih sampai Rasulullah ketika Nabi disebutkan oleh Anas bin Malik. Ya, mereka dalam keadaan sedang minum majelis biasa. Apalagi nah, kita yang sekarang kahwa, kopi atau syahi atau jahe. Nah, mereka dahulu khamr. Dan khamr di zaman dulu bukan khamr ya ini sekedar khamr juga, mereka juga tahu disimpan lama, dari kurma, dari anggur itu. Nah, nah ini sedang enak-enaknya mungkin sedang ngobrol datang Rasulullah menyerukan bahwa Allah telah mengharamkan pemerkosaan. Baru seperti ini, bukan ke mulut, nah, nanggung, <laughs> nggak ada cerita nah, nanggung. Bismillah. Nah, botol-botol dipecahkan sampai jalanan Madinah itu seperti tergenang air homer, tergenang homer. Nah dibacakan kepada mereka rijsun min amali syaitan. Fajitan ibu. Langsung mereka tinggalkan. Namanya amalan syaitan. Nah, nah itu yang apa? Ya, dari situ kan kita bisa dapatkan dan sebagai apa nama juga manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mestinya mereka terlalu mulia punya gengsi lah untuk jatuh terjerumus dalam perkara yang itu disenangi oleh syaitan. Nah, ya terlalu mulia makanya kita kadang-kadang ya, terhadap diri kita sendiri mestinya tumbuh betul-betul penyesalan ketika menjatuh ke dalam kemaksiatan dosa walaupun itu mungkin ringan ya walaupun bukan dosa besar misalnya tapi dalam perkara seperti itu kan kita menyalahi aturan dari Allah sebagai makhluk yang Allah katakan walaqad khalaqnal insana walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim walaqad karramna bani adam setelah kami muliakan Bani Adam. Makanya intinya terlalu mulia kita untuk jatuh ke dalam kemaksiatan. Terlalu agung, terlalu mulia, terlalu terhormat. Mestinya kita jatuh untuk berbuat menyimpang. Ya, nah, punya harga diri seperti itu. Nah, punya harga harga dirinya. Sehingga apa? Ketika memang jatuh, namanya juga manusia, kita diciptakan dalam keadaan serba lemah, musuh menjadi itu kuatnya juga. Dalam artian mereka kita melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Jatuh dalam kesalahan, tapi tidak berlama-lama. Nah, ya. Idza massahu syaitanu tadakkaru fa idza hum Mereka langsung teringat Ketika mereka ditempatkan atau dijatuhkan oleh syaitan, mereka segera teringat kemudian mereka berhenti. Nah, nah ini mestinya yang dilakukan oleh manusia. Baik, qala ini kita lihat keterangan Syekh bab al-musyrah wa huwa hal sihri 'anil madhkur ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية ringkas al-halim yakfihi isyarah nah ini Orang yang cerdik, orang yang cerdas cukup dia dengan isyarat. dia mengatakan hal sehiran makfur itu namanya nusrah. Nah, dia telah disebutkan oleh musannif keterangan dari Ibnu Qayyim secara rinci mana yang boleh, mana yang terlarang. Dan ini cukup penjelasannya sudah cukup. Qala fihi masail. Al-ula an-nahyu 'anil nusrah. Nusrah yang mana? Nusrah yang pertama, hal sihr bi sihrin mithli. Dimana? Li'annahu min min amali syaitan. Li'annaha min amali syaitan. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه yang dilarang dan yang jadi rukhsah mimma yuzilul iskal mimma yuzilul al iskal nah, ini mana yang dilarang mana yang dibolehkan mana yang dilarang mana yang dibolehkan mana yang dilarang yang hal sihir bisihirin mislihi takarrub ila syaitan dan seterusnya Ini bab. Baik, qala rahimahullah bab majaa fit tatayyur. Ini juga dimutlakkan oleh oleh beliau. Dimutlakkan oleh beliau. Dalam artian kadang-kadang kalimat tatayyur ini juga memang artinya seperti itu tapi bukan itu maknanya al-fa'l al-fa'l al-fa'l itu misalnya orang dia jalan misalnya kan ketemu ada orang yang manggil manggil temannya atau manggil orang anaknya atau apa-nya, ya salah terbangkit semangatnya nah jadi dia mundur tambah Bismillah kenapa Dia dia tafaulan jadi optimis kenapa mudah-mudahan Bismillah nah, lain kalau misalnya dia misalnya apa namanya uh, jalan misalnya apa tad, apa uh, kalimat ataupun atau sesuatu yang dia dia apa namanya dia dengar suara ataupun panggilan yang jelek misalnya. Ya rasid, rasid gagal. Ini ragu terus mundur pulang. Ini tanya tatayur dan ini nggak boleh. Paham kan? Nah ini kan yang seperti ini, artinya yang pertama tadi, ya yang pertama tadi itu dia tetap maju. Dia tetap tawakal kepada Allah. Ini tadi tidak mempengaruhi dia, cuma dia apa namanya dalam artian bukan itu jadi sandarannya, tapi dia tetap itu menjadikan itu sebagai apa namanya uh, tafaulan. Sebagai contoh di dalam kisah Hudaybiyah datang utusan-utusan Quraisy. Terakhir siapa? Suhail bin Amr. Apa kata Rasulullah? Fastahula amrukum. Iya kan? Urusan kalian mudah. Kenapa? Nama Suhail. Nah, ini jadi tafaulan Rasulullah. Ini orang memang itu damai. Urusan kalian mudah. Tafaulan. Al-fa'al. Mirip di dalam pembahasan pembahasan tatayur, tapi bukan orang jadi bukan itu sangat sandarannya. Sandaran tetap bismillah dari rumah tidak tawarkan cuma kedengaran orang manggil dia ya falah. Ya Nasir. Jadi semangat gitu loh. Bismillah Tapi mudah ini. Tapi lain dengan orang yang kalau misalnya di jalan dan dia <clears throat> mulanya tawakal atau punya siap-siap di tengah jalan ada orang manggil ya Rafiq ini bingung dia aduh ini nggak nggak nyaman terus pulang mundur lagi nggak jadi dia melanjutkan nah, ini yang terakhir ini dilarang ini dilarang <clears throat> seperti itu juga <clears throat> dalam kita dalam perjalanan Rasulullah SAW Rasulullah mendengar nama ada orang yang manggil Salim ya salim atau ya apa nah, seperti itu tetap ya membuat mem, apa membawa menghasung para sahabat untuk jadi lebih semangat. Nah, yang ini disebutkan oleh beliau maja abi at nah. <clears throat> nah, yang misalnya apa lagi yang seperti ini yang dibahas nanti dalam perkara ini juga kan yang seperti <clears throat> tetap bersandar kepada Allah tapi Bunda Aisyah kan menganjurkan kalau misalnya apa merasa pernikahannya dengan Rasulullah SAW itu barokah. Kapan beliau menikah? Di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Mengharap tafaul dengan ini seperti itu. Jadi enggak. Nah, <clears throat> sebagai Allah alam menganjurkan jadi ucapan itu. Baik, qala wa qaulullah ta'ala ala inna innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Nah, tawila wa sairahum nasib mereka di sisi Allah walakin aktsarahum la ya'lamun wa qawlihi ta'ala qalu sa'irukum ma'akum nah ya diterangkan oleh para ulama jadi maksud ayat ini yang pertama itu bahwa untung rugi seseorang beruntung atau nasib sial ataupun dia nasib baiknya itu itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan Allah Ayat yang kedua, qairukum ma'akum. Ini artinya nasib sial kalian itu bersama kalian itu artinya itu ulah kalian sendiri dari akibat perbuatan perbuatan kalian sendiri. Nah, itu di seperti dalam diterangkan sebagian ulama bahwa kalimat ini dalam ayat ini mereka orangnya Fir'aun itu merasa bahwa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ini ayat awalnya. Ini ayat awalnya. Kalau mereka ditimpa kejelekan, mereka menganggap bahwa kesialan ini, musibah ini karena Nabi Musa dan pengikutnya. Ini dijawab oleh Allah bahwa ala innama ta'irukum Inna ta'irukum nam indallah walakinna aktsarahum la ya'lam. Nah, Jadi maksudnya adalah bahwa yani musibah yang mereka menimpa mereka itu bukan karena ulah Nabi Musa dan pengikutnya tapi murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang berikutnya seperti dikatakan di situ nah qalu ta'irukum ma'akum yakni ketika orang-orang yang didatangi para utusan dalam surat Yasin itu didatangi utusan kemudian mereka utusan itu didustakan oleh penduduk kampung diperkuat oleh Allah dengan satu lagi utusan mereka orang-orang kampung itu mengatakan nah inna tatayyarna bikum kami jadi dapat sial gara-gara kalian nah qalu tahirukum ma'akum eh yani bahwa kesialan itu bukan kami yang menjadi sebab bukan kami yang menjadi sebab kata para rasul yang diutus tersebut sialan kalian itu ulah kalian sendiri. Ulah kalian menjadi sebab kalian sendiri. Nah. Paham ini ya? Ini dari nah, dua seakan-akan dua ayat ini kan bertentangan. Satu mengatakan inna ta'iruhum indallah. Nah, ini maksudnya musibah, untung rugi ataupun yang sial tidaknya itu di tangan Allah. Kalau dirunut dengan ayat yang sebelum kalimat sebelumnya, orang-orang yang Firaun itu dan para pengikutnya merasa yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. merasa sial karena kedatangan Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah ini sampai kiamat seperti itu juga orang-orang yang mereka didatangi orang-orang soleh dan ya, nah merasa sial gara-gara ada orang baik. Nah kemudian, nah dalam kisah Ashabul Yasin, Alu Yasin ini nah, Rasul yang diutus oleh Allah Nah, mendatangi sebuah negeri, kemudian mereka mengatakan inna tafayyarna nabikum, Kami ditimpa sial gara-gara kalian. Kedatangan kalian ini membuat kami sial. Nah, dijawab oleh para rasul tersebut bagi firman Allah, qalu qairukum ma'akum. Kesialan kalian itu bersama kalian, bukan kami penyebabnya. Itu ulah kalian sendiri. Ini makna kalimat. Nah, jadi semua itu untung rugi, ya sial atau tidaknya Nah, itu semua adalah dari Allah. Ya. Kalau itu menimpa seseorang itu bukan karena nah yang lain-lain, bisa jadi karena sebab dia. Ya, dia sendiri yang menjadi penyebab menyebabkan dia sial, mungkin karena maksiatnya. Nah, ya. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. <clears throat> Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala qiyarata ولا هامة ولا صفر لا عدوى nggak ada tuh penyakit menular nggak ada yang menular ya perpindahan dari penyakit dari apa dari saatnya orang yang sakit ke orang yang sehat menular iya kan itu kan bahasannya ya? yang harus kita pahami maka dikatakan Rasulullah la adwa di sini bukan penyakit itu yang murni berpindah menularkan menulari orang lain ya menulari orang lain ya bukan penyakitnya itu tapi memang amrun aradallah buktinya apa dokter-dokter kan nangani penyakit-penyakit yang berbahaya iya kan nangani mungkin dalam satu sebuah epidemi musibah wabah menimpa satu daerah beliau apa para dokter diutus ke sana kembali sehat-sehat saja yang padahal sementara di kampung itu banyak. Nah. Kalau misalnya mereka mengikuti hadis, ya kita disuruh hadis harusnya. Nah, Rasulullah mengatakan nggak boleh kalau di sebuah tempat ada wabah nggak boleh kita masuk ke sana, kan gitu. Kalau misalnya mereka sudah di sana nggak boleh keluar. Nah, ya, karena memang ya tapi bukan itu menafikan kalimat yang dikatakan oleh Rasulullah Karena memang bisa jadi jadi sebab dan Allah mengatur yang demikian. Tapi maksudnya supaya orang itu jangan merasa bahwa penyakit itu yang menulari dia. Ya. Nah, nyatanya para dokter, para atibah, para perawat, alhamdulillah sehat-sehat mereka jika mereka nangani pasien-pasien yang punya penyakit menakutkan lah. Nah, rentan ya, seperti HIV, ya kemudian AIDS yang misalnya apalagi yang penyakit menular banyak. Nyatanya mereka sehat. Qala rahimahullah, nah itu yang dimaksud. Nah. Dan diterangkan oleh para ulama kita kalau penyakit ini adalah yang hissi ya. Karena juga pernah sudah sampaikan dari pernyataan para ulama kita juga kalau penyakit ya itu bisa menular, maka penyakit maknawiyah pun menular. Khuluk akhlak pun menular. Apa buktinya? Rasulullah melarang. Memberikan perumpamaan perumpamaan juga melarang masalul jali, masalul jali sisoleh, wajali sisu. ini salah satu bahwa yang namanya perkara penyakit-penyakit maknawi itu bisa ber menular berpindah ya, orang lain terkena nah, larangannya bagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tusahhid illa Mukmin. illa Mukmin, jangan kamu pergauli kecuali orang yang mukmin jangan bergaul berteman kecuali dengan orang yang mukmin ini larangan Kenapa? Bisa membuat penyakit al-arwah, jumudun jannada. Ya, seperti itu juga peringatan supaya orang itu jangan apa namanya serampangan dalam pergaulan. Nah, wala wala sesuatu yang menakutkan kayak kita kan mungkin katakan hantu wala tiarah wala tiarah ini nah, ya, yang kita kenal tafayur wala hammah <clears throat> yakni <clears throat> ada yang mengatakan hama itu yang yakni penyakit yang bisa menyebabkan orang sakit <clears throat> ada yang menafsirkan seperti itu ada juga yang mengatakan ini Hamah itu burung, burung hantu yang menakutkan lah. Pokoknya intinya hantu. Nah, tidak ada itu. Ya, tidak ada. Wala safar. Nah, safar ini orang-orang yang mereka kadang-kadang apa? Di zaman dulu orang-orang Arab itu khawatir kalau meninggalkan rumah di bulan safar. Ya, bulan safar. Sekarang bulan apa ini? Safar ya. Nah, jangan safar-safar. Nanti safar nanti kosong. Safar itu kan sifrun. Ya, <clears throat> baik, nah, maksudnya itu mereka menganggap sial kalau orang itu berpergian di bulan Safar. Nah, ini masuk dalam lingkup ini. Akhrajahu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah. Baik. Wazada Muslim, zada Muslim, Imam Muslim mengatakan wala naw'a wala hula. Naw' ini posisi atau salah satu bintang nah, letak nah, ima dia bintangnya sendiri yang bernama nau atau dia ya, ini posisinya letaknya nah kalau bintang ini muncul biasanya sering menyebabkan apa perubahan musim nah. <clears throat> tandanya ini karena hujan ini kenapa itu ada bintang nau nah. ya Baik. Walau ini maknanya sama bersama dengan yang tadi yang apa? Hama yang, yang hantu yang menakutkan. Nah. Qala walahuma diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam la adwa wa la fiyarata wa yu'jibuni al-fa'l. Tidak ada itu menular, tidak ada itu tiara. Yang menakjubkan aku itu al-fa'l. Ya, al-fa'l itu Qalu wa al fa'l? Qala al kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik. Nah, itu tadi. Jalan, misalnya lagi punya acara atau apa, dengar orang ya fala. Bismillah. Tenang hatinya tambah. Nah, jangan mundur, jangan artinya dia bersandar kepada itu, tapi tetap kepada Allah. Nah, jangan jadi, wah ini falah nih berarti beruntung ini. Nah, enggak enggak ke situ kita larinya pikirannya gitu loh. Nah, ya Rasulullah dan para sahabat juga pengen mengalami yang demikian. Nah, <clears throat> ketika nanti mendengar kalimat ya Rasul orang yang gagal dimanggil orang yang gagal ya nah, akhirnya aku nggak jadi jalan yang tatayur. Qala rahimahullah wa li Abi Daud bi sanadin sahih an Urwah bin Amir qala zukirat at-tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ahsanuha al-fa'l. Ini kan. Jadi dalam bab itu beliau tidak menghukumi dengan tegas tapi memang dimaksud adalah siarah yang menyebabkan pelakunya itu mundur dari rencananya semula. Hanya dengar sesuatu atau melihat sesuatu. Ya, nah, ini menyebabnya yang dimasukkan. Kenapa? Dia bersandar kepada sesuatu selain Allah dari apa yang dia dengar, yang dia lihat. Misalnya di jalan lagi mau berangkat safar ziarah atau apa, tahu-tahu di tengah jalan dia ya, orang tabrakan. Deg-degan terus, deg-degan terus pulang nggak jadi kenapa? nanti sial nanti. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Nah. Qala Dukira tiarah yang Rasulullah SAW asal ahsanuha al-fa'l Paling baiknya adalah sikap al-fa'l Wala taruddu musliman Dan jangan sampai Tiara itu mengembalikan seorang muslim Ya Di tengah jalan melihat burungnya terbang ke kiri nggak jadi berangkat atau melihat orang kecelakaan, atau melihat orang yang mungkin buruk rupanya, cacat, atau mendengar suara kalimat yang jelek, mundur dari tujuannya semula. Ini tidak boleh. Selatnya, tiara itu tidak boleh membuat seorang muslim tertahan, kembali pulang. Maka apabila salah seorang dari kamu melihat sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah dia berdoa, Allahumma la ya'ti hasanat illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. La ya'ti bil hasanat illa anta. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta. Tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan denganmu dengan pertolonganmu. Ini doanya nggak enggak senang enggak enak lihat Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika wa min hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud marfu'an sampai kepada Rasulullah at-tiyaratu syirkun tiarah itu syirik tiarah itu syirik wa ma minna illa tidak ada satupun dari kami kecuali ada semacam itu ya ada perasaan-perasaan seperti itu muncul ya. tapi kalau namanya bisikan jiwa tidak terucap tidak berpengaruh itu tidak diang dianggap walakin Allah nah, apalagi dilanjutkan walakin Allah yudhibuhu bitawakkul Allah menghilangkannya dengan tawakal. Jadi besarnya tawakal mereka membuat mereka ini tidak ada artinya dalam pikiran dan benak mereka. Walaupun mungkin muncul, ya kita juga seperti itu kan. Kadang-kadang lebih jelek lagi, kadang-kadang muncul kalimat-kalimat atau bayangan pikiran yang yang seperti kata para sahabat, seandainya itu terucap, binasa dunia dan akhirat kita. Nah ini mereka punya salah seperti ini juga, tapi Allah menghilangkannya dengan dengan tawakal. Disebutkan di nah, dikatakan oleh Imam Tirmizi ini sahih. Di sini disebutkan Urwah, ya dalam apa namanya sebagian Quran namanya Uqbah, Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Kalau yang katakan Darul Khabas, Darul Khabas itu Urwah. Di nuskah yang lain Uqbah, Uqbah bin Amir. Nah, yang benar ini, memang yang benar ini, Urwah. Supaya supaya nanti yang punya nuskah Uqbah ganti gitu loh maksudnya. saya terangkan tadi yang kita bahas tadi bahwa di sini ada di, di bawah Syekh Syekh Islam tidak menghukumi tegas tentang tiara Ya, karena dalam pembahasan ini ada nanti apa al-fa'al. Walaupun dia bukan bukan kiara tapi syabih, mirip-mirip. Nah, nah mirip-mirip tapi bukan bukan bukan kiara. Qala rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli Ibnu Mas'ud. Ya, Nah, wa minna illa itu perkataan Ibnu Mas'ud. Tapi yang awal nah itu tiaratu syirku atiyaratu syirkun. Ini rangkaian ini namanya enam hadis mudraj ya mudraj. Nah, nah ini kalau tidak dapat keterangan dari para ulama, nah kita tidak tahu nih. Jangan-jangan ini hadis Rasulullah semua. Berarti Rasulullah pernah merasakan tiara juga? ya Rasulullah tidak mungkin. Nah, yang seperti ini. Nah ini dengan dan apa namanya dengan akal-akalan kita. Seperti yang kemarin juga ya tentang ya, bahwa budak itu budak itu punya dua pahala, punya dua ajar. Dia taat kepada majikannya dan kemudian dia taat kepada Allah. Lalu nah, muncul ucapan seandainya bukan karena berbakti kepada ibuku dan karena jihad fisabilillah aku mau rasanya kalau jadi budak. seakan akan demikian. Nah, ini yang perkataan ini bukan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu idraj oleh nah rawi. Jadi dia dia, dia tidak sebutkan pemisahnya. Nah, seperti ini juga. Qala wali Ahmad min hadis Ibn Amr man raddat tiyarah an hajatihi faqad asra. Siapa yang dia dikembalikan dia ditolak oleh tiarah ada perasaan itu ya muncul lalu dia mundur berarti dia telah melakukan kesyirikan, telah berbuat syirik. Berarti dia telah jatuh dalam perbuatan perbuatan syirik. Qala qalu fama kafaratu dzalik? Apa kafarahnya ya Rasulullah? Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah kafarahnya qala an taqul nah kamu berdoa kepada Allah Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Tiada tiarah kecuali tiarahmu. Nasib itu adalah ketentuan-ketentuanmu. Wala ilaha ghairuk. Tidak ada ilah selain engkau. Nah, Nah ini disebutkan juga oleh apa namanya atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun itu nau min anwa'i syirk maksudnya nau min anwa'i syirk. Nah, nah Artinya tadi walaupun ini sampai dia berhenti seperti ini, ya, walaupun dia tidak keluar dari Islam karena dia artinya kan enggak orang yang ragu-ragu dengan apa yang dia dengar dengan dia lihat ya ini kayaknya um, untuk melanjutkan dari hajatnya itu dia tidak berani karena mendengar kalimat yang enggak enak atau melihat ada kecelakaan atau apa nah ini apa namanya walaupun dikatakan dia asrat tapi dia tidak sampai kulluh artinya mengeluarkan dia dari millah dia jika terjatuh ke dalam syirikan karena dia ini bersandar kepada sebab nah Baik. Walahu min hadis al-Fadl bin Abbas, innama siyaratu ma'abdaka awradak. Ini simpulan dari yang namanya tiara itu yang bisa membuat kamu berjalan atau mengembalikan kamu, membuat kamu mundur dari hajatnya Artinya dia bertumpu pada nah, apa yang dia dengar dan dia lihat tadi. Lain dengan al-fa'al. Ya, walaupun dia syabih mirip dengan pembahasan dalam pembahasan ini, tapi dia tidak bergantung kepada al-fa'al ini. Tawakalnya tetap. Seperti orang juga misalnya untuk menepis ini misalnya. Dia menjalani punya hajat, lihat orang nanggil dia ya rasid atau melihat kecelakaan, Nasallallahu salamah. inilah jalan terus. Tetap ini nggak peduli dia. Namanya Allah. Nah, lain dengan orang yang nah, lihat kejadian seperti itu ragu-ragu dia. Ragu-ragu. Nah, ini ima dia mundur atau dia Makanya dikatakan tiara atau maka orang yang dinamakan dia melakukan tiara itu adalah yang membuat dia maju atau membuat dia mundur. Nah, diringkas sebagian ulama kita seperti Syekh Utsaimin ini kan termasuk diantara sama dengan abab yang lalu bahwa setiap sebab <clears throat> yang yakni setiap manusia, setiap orang yang berpangkat berpegang kepada satu sebab. Setiap orang yang berpegang kepada satu sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab itu dia jatuh ke dalam kesyirikan. Setiap orang yang bersandar kepada sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab berarti dia musyrik fa innahu musyrik nah imma musyrik syirkun akbar bisa syirkun as asghar itu kaidah itu fa faidah. Makanya orang misalnya yang masang jimat, masang gelang di akad bahar. Kapan nanya syariat menetapkan itu sebagai sebab gitu? Tidak ada. Baik, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, keterangan saya banyak panjang. Insya Allah dilanjutkan pada kesempatan lain. Baik, tidak banyak. Mudah-mudahan bermanfaat.